رحمه الله bab yang ke-15 hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ini sudah kita singgung pada waktu yang lalu. Ini termasuk diantara burhan bukti-bukti hujah argumentasi tentang tauhidullah. Nah, setelah menyebutkan tentang keadaan Rasulullah SAW yang juga oleh sebagian musyrikin orang sebagian umat yang jahil mengangkat beliau sampai dijadikan apa namanya sesembahan selain Allah dimintai syafaat dimintai doa berdoa kepada beliau istighosah kepada beliau minta barokah kepada beliau ya diterangkan oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam bahwa Rasulullah SAW sendiri menyatakan la uhni anki minallahi syai'ah kepada putrinya sayyidati nisa'il alamin pemuka wanita seluruh dunia nah, itu kepada orang yang paling dicintainya bagaimana dengan yang lain min babi aula lebih-lebih lagi nah ya nah, sekarang bab yang ini Para malah para malaikat makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah yang suci tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini malaikat. Ternyata mereka pun juga takut kepada Allah. Begitu mendengar Allah berfirman, mereka terkapar ping, pingsan saking takutnya kepada Allah. Rasanya makhluk seperti ini yang takut juga kepada Allah, kenapa kamu tidak takut kepada Allah? Kenapa kamu tidak takut kepada Allah? Nah, dalam hadis-hadis yang lalu sudah kita sebutkan, nah, sungguh-sungguh sangat pantas kita untuk takut kepada Allah. Hancur hati itu ketika mendengar ayat-ayat. Mestinya seperti itu. Ali bin Abnam, Uday bin Iyad radhiyallahu rahimahullah mendengar ayahnya membaca surat Al-Qari'ah pingsan. Nah, padahal masih belia. Masih muda ayahnya dahulu adalah bekas begal tunggal menghadang kafilah dagang kafilah dagang itu nggak mungkin ya satu orang dua orang rombongan itu dihadapi sendirian nah, sampai membuat mereka takut tapi kemudian taubat kepada Allah nah tiba di anaknya sang anak mendengar ayahnya membaca al-qari'ah pingsan tidak buat takutnya kepada Allah ya itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Allah mulai bicara dengan wahyu akhadatis samawati minhu rajfatun mulailah ya malaikat eh, langit-langit itu di bergetar karena takutnya kepada Allah khaufan minallah takut kepada kepada Allah melangit makhluk yang besar luar biasa padat seperti itu bergetar karena takut kepada Allah juga bumi ini nah, kita merasakan getaran kita merasakan gempa goncangan reruntuhan kebakaran musibah-musibah itu adalah nah, karena do, dosa yang kita lakukan bumi itu ketika mereka bergetar betul mereka sangat-sangat takut apakah sekarang diperintahkan untuk menelan untuk menghancurkan yang di atasnya kekeringan ya nah, itu juga Qala Syekh rahimahullah Syekh Sa'di menyebutkan qaulullah taala bab qaulullah taala hatta fuzi'a an qulubihim wa hada aidan burhanun azimun akhar bukti lain yang sangat besar ala wujubi tauhid wa butlan syirik. Wajibnya kita bertauhid dan batilnya kesyirikan. Wa huwa dzikrun nususid dalati ala kibriya'ir rabbi wa 'azamatihi, yaitu menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan, menjelaskan, menampakkan kepada kita kesombongan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang hebat yang besar seperti itu para malaikat itu pun takut kepada Allah. Allati tatadha'al wa tadmahillu indaha 'azamatul makhluqatil 'azimah yang menyusut, mengecil, menciut berhadapan dengan kemuliaan dan keagungan Allah semua kebesaran-kebesaran makhluk itu seperti mengecil menyusut Tidak bisa dibanding dibandingkan. Takut sampai sampai makhluk-makhluk yang hebat yang demikian padatnya sampai bergetar mereka. Padahal demikian kokoh kokohnya langit itu. Hal tarolahum min futur? Hal tarolahum min futur? Apakah kamu melihat kejanggalan, kerusakan pada langit tersebut? Ada retak-retaknya? Nah. Wa takhda'u lahul malaikat wal alamul ulawi was sufali tunduk kepadanya para malaikat dan alam makhluk-makhluk yang ada di alam di alam atas dan di alam bawah wala tasbut afidatuhum indama yasmauna kalamahu tidak tetap hati mereka goncang hati mereka ketika mereka mendengar kalam Allah goncang hati mereka tergetar hati mereka ketika mendengar kalam kalam Allah atau tatabadda lahum ba'dhu ba'du azamatihi wa majdihi atau ketika muncul terlihat oleh mereka sebagian dari kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kok enggak? Karena kita belum sempurna mengenal mengenal Allah. Itu kekurangan kita. Nah, kita sudah mengenal Allah sudah, tapi belum cukup sempurna untuk membuat hati itu tergetar ketika mendengar nama Allah disebut. Ya, mereka yang innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang betul-betul mukmin itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah di dekatnya tergetar hatinya. Berdebar kencang. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah bertambah imannya. Nah, itu diantara gambaran yang lihat bagaimana hal al nah Harun Rasid ketika diingatkan oleh seorang kafir, ittaqillah langsung turun dia dari kendaraannya sujud kepada Allah. Nah, tunduknya nah, sang raja ini. Kita diingatkan orang ittaqillah. Ya, kamu juga takwa kepada Allah. Nah, ya, nantang bukannya terdiam kemudian abghadul khalqi ila Allah al-aladul khisam yang paling dibenci, makhluk yang dibenci oleh Allah adalah al-aladul khisam penentang yang nyata sengit. Nah, orang-orang nah, yang seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idha qila lahu taqillaha akhadathul ithma bil akhadathul izzatu bil ithm. Tahan dia oleh sombongannya dengan dosa. Nah, Qala fal makhluqat bi asriha khadi'atun li jalalihi. Makhluk-makhluk ini seluruhnya khadi'atun tunduk kepada kemuliaan Allah. Mu'tarifatun semuanya mengakui bi'azamatihi wa majrihi, mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah, keagungan Allah. Khadi'atun lahu tunduk kepadanya, khaifatun minhu takut kepadanya faman kana hadza sya'nuhu fa huwa rabb maka zat yang seperti ini keadaannya ditakuti tunduk kepadanya seluruh makhluk merendah diri merendahkan diri di hadapannya seluruh kebesaran kekuasaan itulah Rabb yang sesungguhnya alladhi la yastahiqul ibadata aw hamda wa sana'a wa syukra wa ta'zimata wa ta'alluha illa huwa yaitu yang tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah atau pujian, sanjungan, syukur, ta'zim dan ketergantungan kecuali dia. Karena dia seperti itu keadaannya. Seluruh kekuasaan kecil di hadapannya. Seluruh kemuliaan kebesaran rendah di hadapannya. Semuanya tunduk kepadanya, semuanya rendah di hadapan Allah. Goncang ber, ini tergetar hati mereka di hadapan melihatnya jadi mengetahui kemuliaan dan kebesaran kebesarannya. Nah, itulah Rob. Nah, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Waman siwahu adapun yang selain dia, selain Allah, laisa lahu min hadzal haqqi syai' sama sekali tidak memiliki hak bagian dari ini sedikit pun. Tidak memiliki ya hak sedikit pun dalam urusan urusan ini dalam peribadatan. Karena apa? Karena mereka bukan masuk bukan sesuatu yang nah boleh kita tunduk kepadanya. Bukan sesuatu yang boleh kita merasa rendah di hadapannya. Nah, makanya ketika enam eh, Harith ibn Rid'i datang kepada Rustam pembesar Persia nenek moyang orang Iran Kenapa kalian datang kemari? Bukankah cukup nanti kami yang menyangoni kalian, memberi makanan, memberi rangsum kepada kalian, orang-orang Arab? Untuk apa kalian datang sini? Jawabannya enteng. Sahabat yang mulia ini berkata, kami keluar, kami berangkat kemari untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan sesama manusia kepada Rob penguasa pencipta manusia. Nah, untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesamanya agar mereka menjadi hanya budak budak Allah. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, kekufuran, kebaliman kekufuran kepada keadilan Islam, cahaya Islam izzah mulia seorang yang menjadikan Islam sebagai pegangannya lihat bagaimana orang yang dipandang orang-orang Iran orang-orang Persia itu begitu jeleknya begitu rendahnya di mata mereka tidak dianggap orang-orang Arab dahulu orang-orang Saudi tidak dianggap manusia sampai-sampai ketika nah setelah itu di apa namanya direndahkan utusan-utusan panglima saat ini nah, mereka mau minta tanah kita membebaskan udah kasih tanah dikasih satu karung satu keranjang tanah siapa amir kalian yang merasa dirinya adalah nah apa nggak ada yang merasa lebih dari satu sama lain nah saya amir mereka yang ngurusin mereka dia pikul tanah tadi dia bawa pergi nah, Absir gembiralah kalian mereka telah menyerahkan tanahnya secara simbolik ya tafaulan nah tafa tafaulan ya, mas semangat bawa justru orang-orang Iran orang-orang Persia ini kebingungan uh, kok dikasihkan itu berarti apa kita yang sial memang sial kan mereka akhirnya tentara-tentara Allah menyapu mereka dalam kondisi itu betul-betul membuat dendam orang-orang Persia Nah, nah ini orang-orang Arab. Ya, mulia sebetulnya mereka ketika mereka berpegang dengan Islam. Nah, man arada izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa menginginkan kemuliaan maka di tangan Allah, di sisi Allah kemuliaan itu seluruhnya. Dengan Islam. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, dulu kita hina dengan kejahilan, kekufuran, kerendahan dan kemudian Allah muliakan dengan Islam. Apa jawaban Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhuma? Ketika dalam perang Khandaq dalam perang Khandaq, perang sekutu dikepung sudah kaum muslimin, Rasulullah kasihan. Melihat kaum muslimin diserang dari segala penjuru oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang nah, kabilah-kabilah Badu. Nah, Rasulullah mulai ngirim untuk menawarkan separuh hasil kurma Madinah buat kalian asal kamu bawa pasukanmu pulang. Subhanallah, apa kata dia? Kemudian Rasulullah tanyakan kepada Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Apa menurut kalian? Ya Rasulullah, dalam keadaan kami dulu kafir, jahiliyah, mereka tidak dapatkan kurma kecuali dengan membeli. Sekarang telah Allah muliakan kami dengan Islam, mereka mau gratis. Tidak pedang buat mereka. Kenapa? Ini yang ditanyakan kepada mereka terlebih dahulu. Ini taktik Anda ya Rasulullah atau ini wahyu dari Allah? Taktik saya karena melihat Arab orang-orang Arab menyerang kalian serempak. Tidak ya Rasulullah. Dulu sebelum kita masih Islam, jalan jahiliyah mereka tidak dapat gratis kurma dari Madinah. Sekarang setelah Allah muliakan kami, tidak bisa. Pedang buat mereka. Saya kan para sahabat, Masya Allah, izzah. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Ya, tidak akan mungkin orang itu mulia kalau tidak dengan Islam. Sadaqallahu azim. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khasirin. Nah, siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan Allah terima dari mereka dan mereka termasuk orang yang merugi di akhirat. Tanda seorang itu cinta mengagungkan Islam dinilai dengan bagaimana dia memelihara sholatnya iya kan nah, itu kata Imam Ahmad dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah qala rahimahullah fakamalu fakama annal kamal al mutlaq wal kibriya wal azama nah, sebagaimana kesempurnaan yang mutlak, kesombongan, keagungan, kebesaran, nu'utul jalal, keadaan-keadaan yang mulia, wal jamal yang indah, al mutlak yang maha mutlak, kulluha lillah adalah milik Allah la yumkin ayat yattasifa biha ghairuh. Tidak mungkin ada yang bisa menyandang sifat seperti itu selain Allah. Tidak ada yang bisa dikatakan maha cantik, maha indah selain Allah. Rasulullah cantik, Rasulullah maha nah, Rasulullah indah yang memiliki rupa yang lebih. Nah, paling ganteng semanusia. Paling gantengnya manusia. Nabi kan, dalam riwayat kan Nabi Yusuf itu diberikan nisfu nisfu hasan, separuh kegantengan itu tidak menutup kemungkinan bahwa Rasulullah lebih. Nah, Rasulullah wajahnya mirip dengan Ibrahim alaihissalam, paling mirip. Di antara anak cucu Nabi Ibrahim yang paling mirip adalah Rasulullah. Nah, Ibrahim ganteng. Nah. Baik. Nah. Fakadalika, maka demikian pula al-ubudiyyatul zahirah wal batinah penghambaan diri secara lahir dan batin kulluha haqquhu ta'ala itu semua milik yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala al-khas yang khusus alladhi la yusharikuhu fihi musyarik biwajhin yang tidak ada satupun yang bisa menyaingi menyamai Allah di dalam urusan peribadatan tersebut. Kenapa? Dalam hal rububiyah, oh, ini asma wa sifat, kesempurnaan sifat saja mereka tidak bisa menyaingi Allah, apalagi dalam hal ubudi, ubudiyah. Nah, semulia-mulianya Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa menyaingi Allah, maka tidak boleh disamakan dengan Allah. Ya, nah, nah. Itu. Wallahu taala alam bisawab. Masail kita baca pada kesempatan lain insyaallah. Mungkin cukup. Nah, itu apa namanya diulang-ulang kembali dua ayat ayat sebelumnya dari ayat, ayat ini ayat 23 dan ayat sebelumnya ayat 22 surat Saba itu kata para ulama mencabut urat-urat akar-akar kesyirikan yang dijadikan pegangan para musyrikin dari sejak dahulu sampai kiamat. Tinggal ditanyakan kepada mereka bahwa apa yang kalian sembah itu siapa? Apakah mereka yang mencipta menguasai alam semesta ini secara terpisah? Apakah mereka yang ikut membantu? Kalau mereka tidak memiliki, tidak menguasai, berarti mereka membantu pemilik sesungguhnya ya atau ikut andil sebelumnya ikut andil bersama-sama dengan pemilik sesungguhnya mengatur memiliki, memiliki alam atau mereka membantunya menolongnya ya nah, sampai pada masalah oh, barangkali pemilik sesungguhnya alam semesta ini butuh orang apa namanya ajudan-ajudan untuk melaporkan kepada dia kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat hambanya. Nah, kalau itu tidak semuanya, maka putuslah ya, jalur-jalur ke kesyirikan. Gak ada lagi. Kecuali apa? Muka bawah. Kecuali apa? Kesombongan, keangkuhan dan keras kepalanya kaum musyrikin dan itu memang ya. Nah, orang-orang musyrikin itu sudah dia nah, hilang agamanya, akalnya pun juga juga hilang. Nah, mereka sering disebutkan oleh Allah la ya'qilun, la yafqahun, la ya'lamun kal an'am ya. Wallahu taala alam bisawab. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu